Kita memasuki bab baru dari beberapa bab yang diinginkan oleh Imam Bukhari untuk penetapan kalamnya Allah atau Allah memiliki sifat kalam dengan kalam yang sebenarnya, kalam yang hakiki bukan makna majazi. Di antaranya adalah yang beliau terbawakan dalam bab ini babu kalami rabbi ma'a jannah. Dan perlu diketahui bahwasanya tabwib atau tabwibat beberapa bab yang dibikin oleh Imam Bukhari ini termasuk toriko yang diridhoi dan toriko yang hak yang benar indana wa indallahi ta'ala perhatikan benarnya toriko ini di sisi kami dan di sisi Allah yakin bukan kok kemudian dohirnya di sisi kami ini adalah kalamnya Allah adapun di sisi Allah apakah kalamnya Allah tidak itu namanya kebenaran yang tidak mutlak. Ini adalah benar yang mutlak. Indana wa indallahi ta'ala. Bahwasanya Allah mausufun bil kalam. Allah disebut dengan kal kalam. Dan enggak boleh diselisihi. La yazus khilafuhu. Enggak boleh diselisihi. Yang menyelisihi harus salah. <clears throat> Ini yang perlu dipahami. Di antaranya adalah hadis yang sekarang ini bersama kita. Qala al-Imam Bukhari Ta'ala hadis berakam sab'alaf wa khamsami'a wa samanata asyar. Hattasana Yahya bin Sulaiman, hattasani bin Wahb. Qala hattasani Malikun an Zaid bin Aslam an At-Ta'i bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha yaqulu tengok innallaha yaqulu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berkata ya kan memiliki sifat ka? kalam sifat qaul li ahli jannah berkata kepada penduduk surga ya ahli jannah wahai penduduk surga ini perkataannya Rasulullah mengkabarkan Allah berkata juga Rasulullah mengkabarkan bahwasanya Allah mengatakan memanggil penduduk surga ya ahlal jannah. Wahai penghuni surga. Bayakulun maka mereka penghuni surga berkata labbaika rabbana wa sa'daik. Ini adalah doa ya kan ucapan panggilan labbaika wa rabbana wa sa'daik is'a dan laka ba'da is'atin ku penuhi panggilanmu Ya Rabb kami. Wal khairu fi yadaika. Dan kebaikan adalah pada dua tanganmu. Fayaqulu maka Allah berkata hal raditum. Maka Allah berkata hal raditum apakah kalian telah ridha? Yani wahai penghuni surga. Fayaqulun maka mereka berkata wa ma lana la ya rabbi. Wa ma lana dan kenapa kami tidak ridha wahai Rabbku? Apa alasan kami? Kami tidak ridha wahai Rabbku. Jadi kami tidak punya alasan untuk kami tidak ridha. Wahai Rabb, waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Sedangkan kau wahai Rabbku, wahai Rabb kami telah memberikan kepada kami apa yang tidak pernah kau berikan kepada seorang pun dari ciptaanmu. Sedangkan kau telah memberikan kepada kami apa yang tidak pernah kau berikan lam tu'ti. Lam ini adalah harfu apa? Nafyin wa jazmin wa qalbin. Penafian dan pejazm dan membalik makna mudhar kepada ma, mati. Dan jangan kau telah berikan kepada kami apa yang telah apa yang tidak pernah kau berikan kepada seorang pun dari ciptaanmu ala u'tikum afdhala min dalik. Maukah kalian ku beri yang lebih afdol dari apa yang telah ku berikan kepada kalian? Fayaqulun maka mereka berkata, Ya Rabbi, Wahai Rabb, wa ayu syai'in afdalu min dalik? Wa ayu Adakah sesuatu yang lebih afdol daripada yang telah kau berikan kepada kami? Fayaqulu maka Allah berkata, "Uhillu alaikum ridwani." Ku halalkan atas kalian keridoanku. Maknanya fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Maka aku enggak akan memarahi kalian, aku enggak akan murka terhadap kalian setelah itu selama-lamanya. Ini semuanya adalah isbat penetapan dari Imam Bukhari tentang kalamnya Allah Azza wa Jalla. Dan sanadnya sanad yang sahih. Bahkan muttafaqun alaih dikatakan di sini warawahu muslimun. Dengan dua nomor di sana. 2859 dan 2829 dalam sahih muslim. Yani mukarrar ini Terulangi dua kali dalam sahih muslim di sini. Dibawakan lima Muslim dengan Takrir ini apa? Dua. Dua kali tekrar dua, dua kali. Dan toriko ini adalah toriko yang masyur Indal mahadisin diantaranya adalah pada Imam Bukhari beberapa kali beliau mendatangkan hadis dengan beberapa bab, beberapa tempat. Sebagaimana para imam yang lain diulangi dalam kitab-kitabnya kadang beberapa kali sesuai dengan kebutuhan dalam menetapkan suatu permasalahan <clears throat> dalam fikih atau akidah dan yang lainnya. Baik. <clears throat> Qala Syekh bin Bas rahimahullah taala asarhu ya laha min nikmatin azimatin. Alangkah besarnya berupa nikmat yang sangat agung. Betapa mulianya, betapa besarnya. Berupa mulia, berupa nikmat yang sangat besar yang Allah berikan. Ya ini tadi apa? Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Padahal telah diberi oleh Allah dengan pemberian yang ditetapkan di sini malam tu tihadan min khalqika, tapi ditambah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah enggak akan memarahi, enggak akan memurkai atas penghuni surga tadi selama-lamanya setelah itu. Allahu yaj'aluna wa iyyakum minhum. Ini adalah doanya Syekh bin Bas. Rahimahullah taala doanya orang soleh. Kita melihat sesuai dengan zahirnya Bahwasanya beliau adalah seorang yang soleh. Nahsibu kadzalik wala nuzakki alallahi ahadan. Kita punya perkara seperti itu dan kita tidak merekomendasi seorang pun atas Allah bahwasanya dia orang soleh tapi kita punya harapan dan melihat sesuai dengan doa akhirnya seorang imam yang zahid di dunia ini seandainya menginginkan gemerlapan dunia beliau saya bin Bas memiliki jalan yang sangat banyak tapi semua yang didapatkan dari pemberian Negara saudara Arabia ya, sebelum datang sudah disedekahkan utang dulu. Sedekahkan ini saya bin Bas rahimahullah taala. <clears throat> Beliau mendoakan kita semuanya, Allahu yaj'aluna wa iyyakum minhum. Nah ini, doanya orang saleh untuk kita semuanya yang ikut membaca tulisan ini. Maka mudah-mudahan doa beliau makbul. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk dari kalangan orang-orang yang masuk dalam doa ini sampai akhir ayat kita. Ya laha min ni'matin azimatin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Beliau mengulangi sampai tiga kali demi apa? Keagungan dari hadis yang telah kita baca tadi dari sisi kandungannya. Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Ini betapa besarnya kandungan hadis ini. Dan ini memiliki beberapa muqtadayat, memiliki beberapa konsekuensi. Yani bagaimana kita mendapatkan cerita dari Allah? Ya kan? Modalnya paling utama adalah tauhid. Dengan mana yang benar? Dengan mana yang benar, Furehan? Eh, dulu. Jadi modalnya dengan makna yang benar, tauhid dengan makna yang benar. Membela sunnah, menghidupkan sunnah. Di antaranya adalah mempelajari sunnah. Ilmu ini tidak akan kunjung datang kepada kita kecuali dengan belajar. Innamal ilmu bita'allum, kata Rasulullah SAW. Wa innamal ilmu bitahallum. Orang itu belajar menjadi orang yang helm, yang lembut itu perlu belajar, perlu latihan. Orang memiliki ilmu adalah perlu ilmu, perlu bela perlu belajar. Innamal ilmu bit ta'allum. Enggak mungkin seorang itu dapat ilmu dengan sendirinya sebagaimana pengakuannya orang-orang sufi. Syamarut Tablik dan yang sekitar yang semisalnya. Jalan-jalan katanya dapat il, dapat ilmu. Jalan-jalan dapat il, ilmu. Jamaah Tablik, jamaah Hamkok, Paham kok? Dungu. Ya kan? Gak mau belajar. Jalan-jalan katanya bisa dapat il, dapat ilmu. Otomatis seperti orang sufi jalan ke sana kemari mendapat bang, wangsit. Sama saja tarekat yang ditempuh oleh alul beda. Demikian juga orang-orang yang kenal dengan gantung dengan politik. Maunya dengan politik akan mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Politik kufar. Demikian juga orang yang gantung dengan organisasi. Ya kan? Rela dengan kebodohan yang penting dukung organisasi. Dikiranya ilmu dengan cuma intisaf menisbahkan diri kepada suatu kelompok. Tidak, tapi innamal ilmu bitahallum bitahallum. Wa innamal ilmu bitahallum. Jadi seorang itu adalah perlu latihan. Perlu latihan. Bagaimana seorang itu memiliki sifat helm kelembutan? Latihan untuk bersifat lembut. Bagaimana seorang itu memiliki ilmu, melatih diri untuk peta dalam mencari ilmu. Ya kan? Gak mungkin kemudian ilmu itu sekedar kelam mencapir dapat ilmu, kelam mencapir kelompok pemirsa dan pendengar. Tapi bawa kitab, bawa pulpen, semisalnya nanti merosak di rumah, ya kan? Sebelum tidur, setelah bangun bangun tidur, itu cara mencari ilmu. Taib. <clears throat> Sisi lain diperkuat dengan doa, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, minta taufik. <clears throat> Perhatikan inilah tuntutan untuk seorang itu mencapai apa yang dikandung oleh hadis ini. Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Mengetahui sunnah, mengetahui bid'ah. Mengetahui sunnah untuk diamalkan, mengetahui bid'ah untuk dijauhi. Mempelajari usul-usulnya, Usul mengenal bid'ah. Kalamnya ahli ilmu sudah terbentangkan di mana-mana. Ya kan? Dalam mengenal perkara bid'ah, maka tulis dengan seperti kitab Usul min apa? Ilmu usulil bid'ah. Ilmu landasan-landasan untuk mengenal bid'ah. Dan banyak sekali kitab seperti itu. <clears throat> Baik, perhatikan. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadis berakam 7 wa 5 wa is'at asar. 7519. Hattasana Muhammad bin Sinan, hattasana Fulaihun. Hattasana Hilalun an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yawman yuhaddisu Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari yuhaddis. Ya apa? Menyampaikan misi risalah. Kenapa? Karena ucapan Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka tahtisnya beliau terhadap umatnya termasuk terhitung sebagai wahyu bahkan dikatakan wahyu salin, wahyu yang kedua. Kedua. Wa indahu rasulun. Di saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan uh, ucapannya, sabdanya, bahasa kita. Wa indahu dan di sisi beliau ada seorang laki-laki min ahlil badia. Min ahlil badia. Laki tadi dari apa? Pelosok kampung pedalaman. <clears throat> Anna rajulan min ahlul jannah. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang dari penghuni surga istadzana rabbahu minta izin kepada Rabbnya istadzana itu ada istadzana perhatikan istaf'ala istaf'ala istaf'ilu itu maknanya apa Min, minta sesuatu istaf'ala minta fi'il minta perbuatan istakhraja minta keluar ya kan atau juga mana maknanya mana? Enggak minta tapi mengeluar, mengeluarkan. Di sini istadzana minta izin. Adina ya adhanu. Kalau istadzana minta izin. Adina mengizinkan. Istadzana minta izin. Perhatikan itu. Catat. Abu Jamil. Nah. Bahwasanya seorang laki-laki dari penghuni surga minta izin kepada Rabbnya. Nah. Tulis. Fizar'i. Minta digarapnya dalam tanaman yang dia ingin menanam. Tengok perhatikan. Dalam surga pun masih ingin menanam. Nah, bayangkan. Bagaimana di dunia nggak mau jadi petani? Nah. Menanam. Sampai di surga pun juga kita masih ingin menanam. Maka nah, kalau itu. Ya kan? Orang ingin menanam itu bukan perkara asing. Bahkan termasuk adab yang baik, akhlak yang mulia. Nanam dengan tanaman yang umurnya panjang. Kita umur 60 tahun, nanam jati. Tiga tahun lagi kita meninggal. uang, wong tangga ini, abis gerang kok nanam jati. Kanggu apa? Kapan mengerasa ngrasakno? Nggak tahu bahwasanya di antara akhlak yang mulia adalah nanam jati. Untuk bukan untuk saya tapi untuk tetangga-tetangga kita, orang yang datang setelah lagi. Nah, itu termasuk adab yang baik. Jangan dikira nanam jati itu gerang nanam jati. Nah, ngerti. Ya kan? Di antara adab yang baik, di antara akhlak yang mulia, sosial, udah umur 70 bulan masih nanam jati. Kanggo sapa? Kanggo wong sing sak terusi. Nah, itu. Kenapa? Karena jati itu umurnya paling enggak minimal 20 tahun baru bisa di dipakai itu pun masih terlalu muda. Ya toh? Kalau sudah ingin bagus umur, umur 50 tahun baru dikatakan apa? Jadi yang sudah siap pakai dia ya, barang yang awet. Nah, maka oleh itu perhatikan. Jangan dianggap bahwasanya orang-orang itu enggak tahu tentang apa yang dilakukan orang lain kadang cuma bisa nyaman salah. Harus gerang nanam jati. Maka diantara akhlak yang baik adalah seperti itu. <clears throat> Jadi di surga pun masih izin untuk menanam. Faqala maka berkata Allah Azza wa Jal, awalasta fi Bukankah kamu wahai fulan sudah dalam keadaan pada apa saja yang kau inginkan? Kamu keturuti, kamu keturut keturutan, terkabulkan, terpenuhi. Kalau bala, iya memang. Kata dia, bilang kepada Allah. Walakinni uhibbu an azra'ah. Nah, kan tapi aku kepengen senang untuk menanam. Coba bayangkan. Ya kan? Di surga pun masih senang ingin mana? menanam. Fa asra'a wa badaro. Fa asra'a wa badaro. Maka dia bergegas dan menabur. Badara yabduru. Mena, menabur. Apa? Fatabadarat torfa nabatuhu. Fatabatara torfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu watakwiruhu takwiruhu amsalal jibal. Torf itu mata. Kedipan. Kita berkedip ini sudah cepat kan? Tapi itu lebih cepat daripada kedipan mata. Tumbuhnya tadi. Demikian juga istiwanya. Kencengnya pohon tadi. Kokonya. Istiwa itu kokoh. Lurus. Kenceng. Dan lebih cepat daripada kedipan mata apa? Panennya. Istihsaduhu. Watakwiruhu. Menjadi apa langsung apa langsung bu? Bulat. Gede tanamannya. Buahnya langsung. Amsalal jibal semisal gunung-gunung. Coba bayangkan. Ya kan? Nah, ini cepatnya lebih cepat daripada kedipan mata. Taraf itu mata. Pandangan. Hmm. ta'ala dunaka ya bena Adam. Maka Allah setelah itu berkata. Setelah terbentuk wujud tanaman yang sudah sempurna siap panen. Lebih cepat daripada kedipan mata. Maka Allah berkata kepada si pulan tadi. Ya bena Adam. Wahai Adam. Wahai pulan. Dunaka khudhu. Ambil. Hmm. Fa innahu la yusbi'uka maka sungguh enggak ada sesuatu yang mengenyangkan kau, yang mengenyangkan engkau. Faqala ala arabi, nah, seorang badu tadi, alul badia. Orang yang pelosok memang orang pelosok itu begitu, bicaranya kita nggak dibilang apa? Kasar. Orang badu, orang pelosok ini kadang memang bicaranya kasar. Nabi pada suatu hari pernah ditarik kerah bajunya. Ahmad, ini bukan milik bapakmu. Agak ini, agak wawani. ini? Tarik kerah, kerah bajunya. Itu kenapa? Karena alul badia. Ini orang ngomong ya, kasar, kurang pergaulan. Bahasa mereka tanya ku, kuper. Ayo. Nah, <clears throat> Tapi perhatikan. bakal arabi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, si badu tadi Orang yang dari pelosok desa tadi mengatakan, Wahai Rasulullah, la tasidu hadha illa Quraisyan au Ansariyan. Kau nggak akan mendapati model kayak gini kecuali orang Quraisy atau orang Ansari. <laughs> Jadi kalau mau Ansari tok, kalau orang Quraisy tok sing enam ini model gini. Fa innahum ashabu zain. Kenapa? Karena Quraisy sama Ansari itu adalah orang-orang yang senangnya apa? Bercocok tanam. Jadi maunya apa? Mulus sama Ansori saja yang yang mendapatkan tadi di sur, surga. Fama nahnu nabi nabi ashabil Teman kami orang-orang badu senangnya ngembala kambing unta dan ha? sapi dan semisalnya. Kami enggak enggak eh, untuk, enggak dapat. Seperti itu katanya. Padahal kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cuma ketawa. ketawa. Dasar badu, yes. Ketawakan saja. Mahfum? Tapi insyaallah akan kita lewati syarah dari hadis ini berkata Sahih bin Basrah rahimahullah taala, "Hada mimma yahsulu li alil jannah min anwa'in na'im." Wa min ayatillahil azimah. Tadi itu gamblang tentang kalamnya Allah kepada penduduk sur, surga, penghuni sur, surga. Allah mulai sifat sifat kalam, gamblang tentang dilalanya. Adapun penjelasan perkara permasalahan lain yaitu Kata saya bin Bas, ada mimma yahsulu li ahlil jannah min anwa'in na'im." Ini tadi yang telah tertera dalam hadis ini, mimma termasuk dari apa yang dihasilkan, didapatkan bagi penghuni surga berupa macam-macam nikmat. Wa min ayatillah termasuk tanda-tanda keagungan Allah yang sangat agung. Wa min ayatillahil azimah Termasuk tanda-tanda keagungan Allah dengan tanda-tanda yang sangat besar. Ya kan? Bagaimana tidak? Dikatakan apa? Fatabat fatabat tarfa nabatuhu. Nah, tumbuhnya tadi itu mendahului pandangan mata mendahului apa? Kedepan mata. uhu. Ini failnya. Nabatu fa'il. Istiwa'u fa'il, istisadu juga fa'il, takwiru juga fa'il. <clears throat> Perhatikan. <clears throat> Hada talabat zar'a. Wallahu qala lahu alasta fima tastahi wa turid. Nah, ini orang tadi penghuni surga meminta supaya bisa nanam di surga. Wallah dan Allah berkata kepada dia, Alasta, bukan kacamu, wahai fulan. Wahai penghuni surga, wahai fulan. Fima pada apa yang telah, pada apa yang kau dalam keinginan testai selera. Apa saja dan kau inginkan. Bukankah kamu keturutan seluruhnya apa yang kamu inginkan? Yang kamu berselera padanya? Kullu ni'am indaka. Seluruh nikmat ada pada kamu. Kalau berkata si tadi penghuni surga, "Uhibbu an azra." Aku mencintai, aku senang menanam. Baba daro wa badara torf suratan. Nah. Jadi apa? Sekejap mata langsung tumbuh. Langsung besar tanaman tadi, langsung panen. Dan besarnya apa? Semisal gunung, gunung-gunung. Buah-buahnya pun juga begitu. Lengkap, sempurna. Istiwa uzar, uhu wa hasaduhu wa uhu min kulli tarfata'inin tarfata kal jibal. Seluruhnya langsung kontan sekejap mata. Seperti gunung-gunung. Allahul musta'an, Allahu akbar. Ini menunjukkan tentang takjub, tentang terherannya Syekh bin Bas rahimahullah taala. Ya kan? Kalau orang yang suka bikin ledekan ada seperti ini, dibikin bahan oleh mereka. Tapi ini bukan tempatnya. Bukan tem tempatnya. Taib kalau Ta'ala innama amruhu idha arada syai'an ayakula lahu kun fayakunu. Hanya saja. Perintahnya Allah Ta'ala bila Allah menginginkan sesuatu maka Allah berkata kepada sesuatu tadi kun Jadilah maka ja, jadi. Mabum. Ini syahidnya ayat tadi sesuai dengan apa yang tertera dalam sabdanya Nabi SAW dalam hadis tadi itu. Sekejap mata langsung semuanya sempurna sesuai dengan apa yang tadi diceritakan dalam hadis ini. Mahfum di sini? Taib. Lanjutannya berkata Al-Jami, ya, ini yang mengulangkan, yang mengulangkan sarah ini, soalun ahsanallahu ilaik ahsanallahu ilaika. Ini jumlah doa iya. Berupa doa dari seorang talib kepada gurunya ahsanallahu ilaika. Maka ada ini yang perlu kita contoh terhadap guru-guru kita. Bagaimana mendoakan, bagaimana ber, berapa bertingkah yang baik berupa ucapan terhadap guru kita. Qaulul Arabi perkataan yang ditanyakan oleh seorang menanya dari muridnya, Qaulul Arabi ma arahu ma urahu illa Quraisan. Ma urahu. Aku tidak mengira, ura itu mengira. Ma adunnuhu illa Quraisan. Quraisyan. Ha? Qura Qurasiyan, ayo. Quraisy kalau jadi nisbah Qurasi. Quraisyun segera nisbah apa? Qura kursi. sakifun menjadi sakofi. Ya kan? Seperti apa? Hah? Ayo Madinah Madani. Baik, ma urahu begitu bacaannya. Ma azunnuhu. Perkataan seorang Arabi ini aku tidak mengira kecuali Quraisy yang punya kemuliaan ini yakunu hadza min adiabati al aw min tafsir alladhi laysa almaqsud bihi al alqadh al pertanyaannya yakunu hadza ucapan seperti ini apakah termasuk diaba al diaba itu guyon guyon yang boleh gurau apakah ucapannya seorang badu tadi itu termasuk gurau yang dibolehkan ataukah termasuk penafsiran yang maksudnya bukan untuk mencela. Nah. Apa? Ucapannya seorang badui tadi, alul badia. Ya kan? Ya Rasulullah tasitu hadza illa Quraisyan aw Ansariyan. Dalam pertanyaan ini dibentuk kalimat oleh yang menanya urahu illa Quraisyan. Artinya apa? Kata seorang badu tadi itu, aku tidak punya praduga, punya dugaan yang memulai memiliki sifat ini dalam surga kecuali orang Quraisy sama orang Ansor. Apakah ini termasuk gurau yang dibolehkan? Atau termasuk penafsiran yang tujuannya bukan untuk mencela, untuk mencerca, untuk <clears throat> memanai kalimat negatif. Apakah itu? Bagaimana jawabannya? Sebenarnya ya alam yang nampak dari dohir siaknya. Fadol. Yang nampak dari dohir siaknya, dari dohir konteksnya. Anahu minat diabati. Nah, bahwasanya ucapannya si bad, Ahlul Badi tadi termasuk diabat, termasuk gurau. Ya kan? Gurau ini sejak zaman dulu, zaman salaf, zaman sahabat, sudah ada gurau-gurau yang bu, boleh. Ya kan? Seperti dulu para sahabat ketika gurau itu apa? Contohnya apa? ya dahuna bil bil betih. Nah, melempar lempar lempar melempar dengan apa? Dengan kulit semangka. Ini tempat termasuk termasuk gorowonya para sahabat antara mereka. Kulit semangka itu dibikin lempar melempar sama kawannya. <clears throat> Baik. Jadi tidak lewat seorang itu adalah butuh guru sebagaimana yang uh, sejak terjadi zaman dulu. Maka dikatakan di sini anu menadi'a wa anu arada ayyudhika ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya saja yang dengan seorang alul badian adalah untuk supaya Rasul itu ketawa. Ayyudhika. Membuat Rasul itu ketawa. Arada ayyudhika. Atau yadhaka. Ayyudhika. Jadi ada adhaka fil madinya adhaka yudhiku dari bab af'ala. Ya kan? Kalau dhahika ini adalah la lazim. Kalau adhaka muta'at muta'ati. Di sini yang itu adalah dari bab muta'ati. Anu arada ayyudhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si alul badia ini orang badu tadi ingin membuat Nabi itu ketawa. Nah. Wa ayatakallama bi kalimatin tu'annisuhu alaihi wasallam. Dan seorang badut tadi itu berbicara dengan satu kalimat yang kalimat tadi bisa membuat apa? Uns supaya apa? Supaya akrab dan senang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidha qala ma illa Quraisyan Maka dikarenakan inilah berkata Sa'alul Badiyah tadi itu maurohu. Aku enggak punya perkiraan wa Rasulullah yang punya tanaman tadi itu kecuali orang Quraisy sama orang An Ansor. Wa amal badiyah balaisu bi ahlil zar. Adapun alul badiyah, tadi orang pelosok kampung tadi itu bukan mereka itu kebiasaannya nanam tapi apa? ber, bergembala. Jadi alul badu, orang badu itu sampai hari ini. betul. Alul badu itu orang-orang pelosok di daerah pedalaman negara-negara yang masih primitif. Sukanya apa? Mengembala. Di Afghanistan, ya kawan, perhatikan, kita dulu tahun 90 tahun 90-an. Melihat orang Kutsian. Orang Kutsian ini anak cucunya, kakek, neneknya semuanya dari lembah ke lembah. Bertahun-tahun membawa anjing, membawa senjata lengkap, membawa ontar ratusan, kambing dan semisalnya. Habis dalam lembah ini satu bulan, dua bulan, habis pindah ke lembah yang lain sebulan, dua bulan. Ya. Minumnya air susu unta, makanya daging. Sama membawa tepung, lengkap peralatannya. Yang dimiliki dari unta dan kambingnya ribuan. Wanitanya lawan lima laki-laki Indonesia nggak kan? mundur. Nah, itu kucian. Itu orang pelosok. Seperti itu. Senangnya apa? Mengembala Dan mengembara. <clears throat> Baik. mau dikatakan lagi, mayan hasiru zar'u fi wa ansariyin nah, akan tapi kata saya bin Bas mayan hasir tidak terbatas. Enggak terbatasi bercocok tanam itu pada orang-orang Quraisy dan Ansor saja. Waliyada dohika alaihi salatu wasallam ta'zuban min kauli Dikarenakan inilah Rasul itu ketawa karena terheran dari perkataannya si ahlul badiyah tadi. Mahfum? Nah. Sampai sini mahfum? Taib. Soalun pertanyaannya selanjutnya mana bahal al-hafid ala riwayatil Bukhari li hadisi sarikin as Ya kan? Pertanyaannya mana al Habib bin Hazar tidak memberi, memberikan suatu perhatian komentar atas riwayatnya Al-Bukhari hadisnya Syarik bin Abdullah yang telah lalu yang beliau memiliki beberapa apa? kekeliruan dalam hadis Mi'raj yang panjang. Jawabannya Sebin bin Bas adunnuhu nabbaha alaihi. Nah, zakara hadza fi awal sahih riwayatul mi'raj damat fi awal sahih Aku memiliki perkaraan bahwasanya bukan bahwasanya al Habib bin Hajar telah memberikan suatu tambi komentar atas riwayatnya Sa'id bin Abdullah disebutkan dalam awal sarah awal sahih yakni sahih Bukhari di paling awal riwayat Mi'raj telah lalu dalam awal sahih. Artinya di awal-awal kitab sahih Bukhari sudah disebutkan hadis ini. Ala adatil a'imma yadkuruna riwayat ala ma rawau thiqat summa tambihu alal akhta laha baksun akhar. Sebagaimana kebiasaannya para a'imma, para tokoh-tokoh dari kalangan para mahadisin, mereka menyebutkan riwayat atas apa yang diberikan oleh rawi-rawi thiqah. Kemudian memberikan tambah ataupun komentar atas beberapa kesalahannya, ini pembahasan tempat yang yang lain. Artinya apa? Bukan setiap ada riwayat yang keliru dan semisalnya langsung diberikan perhatian di waktu itu bahkan kadang diihalakan, dipindahkan ataupun dibahas di tempat yang yang ataupun waktu yang yang lain. <clears throat> Ini termasuk diantara apa? Diantara uh, eh, pembebaran dari Syekh bin Bas terkait dalam masalah sedikit ilmu ilmu hadis. Soalun pertanyaan yang selanjutnya yakni hari hadhi tu'tabarul alfatul lati alfadul lati fi hadis syarikin min al huruf al-latih allati al ala sahih kita Pertanyaannya itu di mabni mazhul. Pertanyaannya yaitu apakah lafaz-lafaz ini terhitung yang terjadi dalam hadisnya syarik termasuk beberapa huruf yang dikritisi oleh sebagian para alul ilm terhadap Sahih Bukhari. Artinya, kitab Sahih Bukhari ini nggak lepas daripada kritikannya para muhadisin yang lain. Seperti Darukutni dan yang lainnya. Jadi kitab Sahih Bukhari itu, walaupun kita yakini kitab yang paling tersahih setelah, setelah kitabullah, bukan berarti kemudian semua huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya nggak ada yang dikomentari. Enggak, tetap ada sebagian perkara yang nggak selamat dari kesalahan. Nah, artinya apakah lafat-lafat yang tertera dalam hadisnya syarik ini termasuk sebagian huruf atau sebagian kalimat yang terkomentari yang dikritisi oleh alim ilmu yang lain pada Sahih Bukhari? Jawabannya hadhihi dzakaroha alama rawahatikot. <clears throat> Lapat-lapat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya syarik yang terlalu dari hadis yang panjang itu disebutkannya atas apa yang dibawakan oleh seorang oleh para rawi yang sikoh. Walam yakun indau rahimallahu sayun yajzimu bihi bitarkiya aw hadfiha. Akan tetapi rahimallahu yani Imam Bukhari enggak ada pada beliau sesuatu yang dijadikan kepastian untuk tinggalkan atau dibuang. Artinya apa? Dibiarkan dibawa riwayatnya tanpa dikomentari oleh Imam Bukhari. Dibawakan gitu saja. Hadis yang sampai beliau dari riwayatnya orang-orang rawi yang sekok dibawakan begitu saja tanpa harus dibuang yang mana kalimatnya. Zakaroha alama rawasiko disebutkan disebutkan oleh Imam Bukhari hadis Mi'raj tadi yang begitu panjang lapatnya yang banyak komentar dari alulim itu disebutkannya sesuai dengan riwayatnya para rawi yang sikot yang bisa diterima riwayatnya wa inna ma yunabbihu alaiha min jami' riwayat wastakmalaha dan hanya saja Komentar yang diberikan atas riwayat itu dari seluruh riwayat dan disempurnakannya. allahu lahu sayun fi awal kitab. allahu lahu sayun bukan sayan di sini soal yang benar. Dan bisa jadi kayaknya Imam Bukhari memiliki sesuatu di awal kitab. jau ma taqaddama fi kitab. jau silakan dirujuk apa yang telah lalu di awal kitab jadi di awal saya Bukhari dalam kitab sholat. Ini ahad yurad ja'uma takut dama fil kitab ahad ahadisul mi'rad. Yurad akhirnya artinya murid-muridnya saya bin Bas diberikan arahan, dirujuk saja apa yang telah lalu di awal kitab di awal kitab kitab sholat yaitu beberapa hadis mi'rad kot yakunu nabba alaiha bisa jadi Imam Ibn Hajar telah memberikan suatu Tambi ataupun Ibnu ataupun Bukhari juga memberikan tambi. Marojak tuha anak aku sendiri, ya kan? Tidak memiliki kesempatan untuk merujuk kepada awal <clears throat> apa Pak? Awal kitab sahih ini artinya beliau saya bin Bas tidak kembali kepada awal-awal kitab sahih Bukhari seperti dalam kitab sholat dan yang semisalnya dalam hadis Mi'raj beliau sendiri tidak merujuk lagi sehingga mungkin terluputkan sebagian faedah yang terkait dengan lafat-lafat hadis yang dibawakan oleh Syarik bin Abdullah dalam beberapa kekeliruan yang telah lalu. Artinya bisa jadi di sana Imam Bukhari sendiri telah memberikan tam tambih. Telah memberikan apa suatu perhatian atas beberapa kekeliruan yang kalau enggak al Habib Ibnu Hajar. Allah alam. Ringkasnya Syekh bin Bas memberikan pengarang kepada sebagian muridnya atau para hadirin yang ada di masjid itu supaya kembali kepada awal kitab sahih dan caranya adalah dalam kitab sholat. Maka dikatakan oleh beliau, Yuraja'u ma taqaddama fi awal kitab yakni kitab shalah ahadisul mi'raj qad yakunu naba alaiha adapun saya sendiri ma tuha ana aku sendiri tidak merujuk ke sana jadi ada beberapa yang mungkin terluputkan dari faedah yang di, dibutuhkan baik <clears throat> soalun pertanyaannya selanjutnya ahsanallahu ilaika ahsanallahu itu juga doa jadi setiap kali menyampaikan pertanyaan diawali dengan Doa untuk Syekh Syekh bin Bas. Semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya Syekh. Pertanyaannya, iradul Bukhari. Apa mana irad? Tur. Hah? Mendatangkan. Bila apa ini? Isim tafil. Isim masuk isim. Mas? Masdar. Fil matinya apa bunyinya? Ayo. Aurada sa'tun wa mustamilu. Mendatangkan iradul Bukhari al-haditha. Bukhari mendatangkan hadis. ada Hadis puluh bi. Imam Bukhari mendatangkan hadis ansarikin ma'anna lahu awhaman. Pertanyaannya, Bukhari dengan hadisnya dari syarik. Sementara bersamaan dengan itu, syarik ini memiliki beberapa kewahman, beberapa keliruan. Ini bagaimana? Nah, jawabannya wa kotton thiqatun wa ma'rufun. Wa huwa syarik adalah seorang yang thiqah juga orang yang ma'ruf. Artinya ma'ruf dalam diterima riwayatnya. Wa min rijalis ini dan termasuk dari para rawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sahihaini Bukhari dan Muslim. Ini sahih. Lakin kot yakunil rajul asliqlis eh, rajul sikoh. berarti nah, perhatikan di sini. Walakin kot yakunil rajul sikoh. Ini itu bukan lam yang benar adalah Walakin kot yakunil rojul sikoh. Bukan lisikoh. Misal cetak. Akan tapi kadang seorang rawi yang sikoh itu memiliki ba'dul awam memiliki beberapa kesalahan, kekeliruan. Wa inka nasikoh sekalipun orangnya si sikoh. Mana sikoh dalam makbul riwayah, riwayatnya diterima. Yakunulahu lahu ba'dul akhlat. wa ba'dul awam. wa inka nasikotan. Seorang rawi yang siko, kadang dia memiliki sebagian kesalahan, sebagian kekeliruan, sekalipun dia siko. Nabba alaiha goiruhu. Nah, nabba alaiha goiruhu. Yang memberikan tambi tentang kekeliruan tadi itu selain mungkin selain Bukhari. <clears throat> Mafhum? Baik. Ini ringkas dari pembahasan hadis yang dibawakan oleh Bukhari dalam masalah Pembahasan ilmu hadis sedikit disinggung oleh Syekh bin Bas di, di sini. Dan dari sinilah ya kau perhatikan, Syekh bin Bas ini sebagaimana pernyataannya alul ilm di zaman kita ini, beliau termasuk dari kalangan para muhadisin di zaman kita ini. Di antaranya Syekh bin Bas, Syekh apa? Albani, Syekh Mukbil, dan yang semisalnya. Sehingga dimasukkan dalam sebagian kitab ya kan yang memuat para muhadisin di zaman kita ini dan antaranya adalah Syekh bin Bas termasuk dari kalangan para muhadisin yang ada di zaman kita. Cuma kemampuannya beda dengan kemampuan seperti saya Nasir dan yang lain.